الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوه المستمعون الكرام نحن في هذه الايام نستقبل ضيفا عظيما ووافدا كريما يتشوف المسلمون في أقطار الدنيا إلى مجيئه ويشتاقون لقدومه ألا وهو شهر رمضان المبارك ذلكم الوافد العظيم الذي سرعان ما ينقضي بايامه المباركات ولحظاته الغاليات وساعاته الثمينات ولا شك أيها الإخوة أن النعمة عظيمة على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بإدراك هذا الشهر وإدراك خيراته وبركاته فكم من أناس صاموا في الأعوام القادمة وحالت المنية بينهم وبين بلوغ هذا الشهر فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى ببلوغ هذا الشهر وهو على الإيمان والصحة والعافية فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها وأن يجد ويجتهد في اغتنام لحظات هذا الشهر واوقاته المباركه بطاعه الله عز وجل وما يرضيه من سديد الاقوال وصالح الاعمال Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, penguasa dan pemilik alam semesta ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sekarang sedang berada hari-hari di hari-hari penantian. Hari-hari menanti datangnya tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat agung, yang kaum muslimin dimanapun mereka berada rindu untuk bertemu dengan tamu tersebut. Senantiasa menunggu kedatangan tamu tersebut. Tamu yang sangat mulia itu adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci yang Begitu cepat terasa berlalu hari-hari yang penuh barokah. Waktu-waktu yang sangat mulia begitu cepat berlalu jika kita telah kedatangan bulan suci Ramadan. Oleh karenanya tidak diragukan lagi adalah merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar bagi orang yang sempat bertemu dengan bulan suci ini. Sempat bertemu dengan keberkahan yang terdapat dalam bulan suci ini dan bisa meraih kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam bulan suci ini. Betapa banyak orang yang mereka tahun lalu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun saat ini tidak lagi bisa bertemu dengan tamu yang mulia ini. Tidak bisa lagi merasakan keberkahan bulan Ramadan. Karena mereka telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya barang siapa yang bertemu dengan bulan yang suci ini dalam keadaan sehat dan afiat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tentram, maka ini merupakan kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar, yang wajib baginya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib baginya untuk bersungguh-sungguh dalam meraih kesempatan emas yang telah Allah berikan kepada dia dengan memenuhi bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan peribadatan yang sungguh-sungguh kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana nabiyuna عليه الصلاه والسلام يبشر اصحابه الكرام بمقدم هذا الشهر ويستحثهم على حسن الاستعداد له والتهيؤ لايامه ولياليه بالاقبال على طاعه الله سبحانه وتعالى وفعل ما يرضيه عز وجل وقد جاء في المسند انه عليه الصلاه والسلام قال هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب النار وتصفد فيه مرده الشياطين وينادي فيه مناد كل ليله يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر امسك ولله عتقاء من النار وذلك fi kulli lailah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Para sahabat yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka dengan penuh gembira akan datangnya bulan yang sangat suci ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi mereka, mendorong mereka untuk mempersiapkan diri mereka dengan baik dalam menyambut tamu yang mulia ini agar mereka benar-benar dalam persiapan yang matang, agar bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan ibadah yang benar, dan bisa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada Ramadan qad akum, Wahai para sahabatku, sungguhnya Ramadan telah datang menemui kalian. Tufattahu fihi abwabul jannah pada bulan ini maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallaqu fihi abwabun niran dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tusaffadu fihi maradatul syayatin dan pada bulan tersebut maka e, gembong-gembong dari jin-jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yunadi fihi munadin kulla lailah ya baghiyal khair aqbil ya wa, wa ya baghiyal syarr amsik dan setiap malam ada seorang yang menyeru, ada yang menyeru setiap malam di bulan Ramadan, wahai orang yang mencari kebaikan, maka kemarilah ya. Ini motivasi, maka lakukanlah kebaikan, kemarilah. Wa ya baghiyasyar dan orang yang hendak melakukan keburukan, amsik maka berhentilah engkau. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagian orang untuk terbebaskan dari api neraka dan itu setiap malam di bulan Ramadan. ولا شك أن المسلم إذا سمع بهذه الفضائل والخصائص التي خص الله سبحانه وتعالى فيها هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لا شك أنه إذا سمع هذه الفضائل وعرف قدرها ومكانتها تتحرك نفسه لحسن العمل وحسن الطاعه وحسن الاستفاده من اوقات هذا الشهر المبارك ففيه تفتح ابواب الجنه فلا يغلق منها باب وتغلق ابواب النار فلا يفتح منها باب ولا شك ان هذا دافع كبير الإقبال على الأعمال التي يفوز بسببها العبد بالجنة وينجو بسببها من النار. وإذا علم أن الشياطين تصفد وأنهم لا يخلصون إلى من كانوا يخلصون إليه قبل رمضان لأنهم في السلاسل مقيدون فلا يتمكنون مما كانوا يتمكنون منه قبل رمضان فهذا أيضا من الدوافع العظيمة التي تدفع الإنسان إلى حسن الإقبال على الأعمال الصالحة وأن يجتهد في التغلب على نفسه الأمارة بالسوء فالشيطان قد صفد ويجاهد نفسه والنفس أمارة بالسوء Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi jika seorang muslim ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendengar tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan mendengar tentang kekhususan-kekhususan bulan Ramadan yang Allah khususkan terhadap bulan yang mulia ini ya di mana Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an di bulan yang mulia ini sebagaimana dalam firman-Nya syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'an. Jika seorang muslim mendengarkan keutamaan ini, ya, maka tentunya akan bergerak jiwanya, akan terdorong jiwanya untuk mengambil kesempatan emas beramal soleh di bulan suci Ramadan ini. Tatkala Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya di bulan Ramadan Abu abul jannah, bahwasanya pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga seluruhnya terbuka. Wa tughlaqu abwabun niran dan Allah juga kabarkan Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh pintu-pintu neraka dan tidak ada satu pintu pun dari neraka yang terbuka. Tentunya ini merupakan uh, kesempatan emas bagi kita bagi orang-orang yang menemukan bulan Ramadan, bagi seorang muslim yang bertemu dengan bulan Ramadan mendorongnya untuk bisa masuk dalam pintu-pintu surga tersebut dan agar bisa terhindar dari pintu-pintu neraka yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang muslim mendengar keutamaan ini, tentunya dia akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan jika seorang muslim telah mendengar bahwasanya Rasulullah mengabarkan syaitan-syaitan di bulan Ramadan dibelenggu, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rantai-rantai, maka mereka tidak mampu untuk mengganggu manusia sebagaimana mereka leluasa tetap mengganggu manusia tatkala sebelum Ramadan. Maka tentunya ini mendorong kaum muslimin, mendorong seorang muslim untuk semangat agar bisa mengalahkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang sebelum Ramadan sering mengalahkan dia, maka tatkala di bulan Ramadan kesempatan baginya untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya karena setan-setan yang menggerakkan hawa nafsu telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang muslim mendengarkan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan, tentunya dia akan terdorong dan tergerak hatinya untuk semangat beribadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ينادي منادي كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك وهذا يكون في كل ليلة من ليالي رمضان جميع ليالي رمضان من أولها إلى آخرها ليلة ليلة هناك منادي ينادي وقد جاء في بعض الروايات أنه ملك يكل إليه هذا الأمر سبحانه وتعالى ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك و ونحن وإن كنا لا نسمع صوت هذا المنادي لكننا من مناداته على يقين لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإذا استشعر المسلم هذا النداء العظيم المبارك في كل ليلة من ليالي رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك فلا شك أن لهذا أثره أثره البالغ عليه في صلاح أعماله وانكفافه عن الأعمال السيئة. وهذا يدل أيضا أن قلوب الناس على قلبين. قلب يبغي الخير وهذا يستفاد من النداء في قوله يا باغي الخير أي من يبغي الخير ويريده وتتحرك نفسه في طلبه وقلبه منشغل به أقبل أقبل على هذا الخير الذي قلبك متحرك به فأنت في شهر الخيرات والبركات والعتق من النار والقسم الثاني من القلوب قلب والعياذ بالله يبغي الشر ويتحرك فيه الشر ويبحث عن الشر ويتحراه فيأتيه هذا النداء الآخر يا باغي الشر أقصر وفي رواية أمسك أي أمسك عن الشر وسبحان الله إذا لم يمسك الإنسان عن الشر في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأوقات العظيمة وفي هذه اللحظات الثمينة متى عساه أن يمسك عن الشر ويتوقف عنه هذا هذان النداءان عظيمان يا باغي الخير يا باغي الشر ينبغي المسلم أن يتنبه لهما في جميع ليالي Ramadan al-Mubarak. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan tadi tatkala dalam hadis di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar gembira kepada para sahabat tentang datangnya bulan Ramadan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Yunadi munadin kullalailah ya baghiya khair aqbil wa ya baghiya syar amsik." Setiap malam ada yang menyeru, ya. Apa seruannya? Kata dia, "Ya baghiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, akbil, maka kemarilah, maka beramalah engkau. Wa ya syar, dan wahai orang yang mencari keburukan, amsik, ya, berhentilah engkau. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini setiap malam ada ada yang menyeru dengan seruan ini. Ketahuilah para pendengar Radio Roj yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah datang dalam sebagian riwayat bahwasanya yang menyeru ini adalah malaikat. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan untuk menyeru dengan suara seruan yang sangat agung ini. Dan kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak mendengar suara ini, meskipun kita tidak mendengar seruan ini, akan tapi kita dalam keadaan sangat yakin bahwasanya ada malaikat yang menyeru ke dalam hati-hati kita, menyeru dengan seruan yang sangat agung ini. Kenapa? Karena yang mengabarkan akan hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah salikul masduq dan dia adalah sangat jujur dan diperbenarkan. Oleh karenanya jika seorang muslim ya setiap malam di bulan Ramadan merasakan dan merenungkan akan seruan ini, tentunya akan beri pengaruh yang sangat baik dalam hatinya. Dia merasakan bahwasanya ada malaikat yang menyuruhnya untuk beramal soleh dan ada malaikat yang menyuruhnya untuk berhenti dari perbuatan buruk. Maka hal ini akan membuat dia semangat beramal soleh dan akan membuat membuat dia berhenti dari amalan-amalan dosa yang dia lakukan. Kemudian hal ini juga menunjukkan bahwasanya hati-hati manusia ada dua model. Para pendengar radio yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seruan malaikat yang mengatakan, "Ya baghiyal khair aqbil." Ya, wahai pencari kebaikan, kemarilah. Ya, beramalah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada orang yang hatinya selalu mencari kebaikan. Jiwanya selalu tergerak untuk mencari kebaikan. Hatinya selalu sibuk dengan ketakwaan, sibuk dengan mencari kebaikan. Maka datanglah perintah, akbil, lakukanlah, kemarilah, ya. Majulah untuk melakukan kebaikan. Ingatlah bahwasanya engkau wahai pencari kebaikan, engkau sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan suci yang penuh keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga jenis model hati yang kedua. Tatkala malaikat-malaikat menyeru ya baghiya syar wa ya baghiya syar wahai pencari keburukan. Bahwasanya di antara manusia ada yang orang hatinya selalu mencari keburukan, selalu mencari kejelekan dan hatinya selalu mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Maka datanglah seruan dari malaikat ini, seruan yang penuh barakah seruan yang mengatakan wa ya baghiya syarr aqsir dalam riwayat wa ya baghiya syarr amsik wahai orang yang mencari keburukan maka berhentilah ya stoplah dari perbuatan engkau oleh karenanya Syekh mengingatkan jika kita atau jika seorang tidak mampu untuk meninggalkan keburukan di bulan yang suci ini maka kapan dia bisa meninggalkan keburukan Jika setan-setan telah dibelenggu dan ada or, ada malaikat yang menyeru untuk melakukan kebaikan dan ada malaikat yang menyeru untuk berhenti dari keburukan, kemudian seorang tidak tergerak hatinya untuk berhenti dari kemaksiatan di bulan Ramadan ini, maka kapan dia akan berhenti? ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة هذا الحديث ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة فكل ليلة من ليالي رمضان لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار أي يعتقون من النار فلا شك أن المسلم أيضا عندما يسمع ذلك تتوق نفسه أن يكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار وأيضا هذا يدفعه للعمل بعمل أهل الجنة والبعد عن أعمال النار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه Demikian juga di penghujung hadis yang menjelaskan akan keutamaan bulan Ramadhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya e, memiliki atau mencatat orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan itu setiap malam ya. Tentunya jika seorang muslim mendengar berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam terbebaskan dari api neraka, maka hatinya akan terdorong rindu agar bisa termasuk dari mereka dan itu setiap malam. Setiap malam ada orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbebaskan dari api neraka. Oleh karenanya kita Uh, sangat berharap semoga kita termasuk dari mereka yaitu orang-orang yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari siksaan dan adab api neraka. Oleh karenanya tatkala seorang muslim mendengarkan hal ini tentunya dia akan terdorong untuk beramal soleh dengan sebaik-baiknya dan berharap kepada Allah setiap malam di bulan Ramadan dan meninggalkan kemaksiatan setiap malam di bulan Ramadan dengan penuh harapan agar dia termasuk dari orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف شهر رمضان ووصف نعم شهر رمضان بأنه شهر الصبر فقال عليه الصلاة والسلام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ولا شك أن الصيام ولا شك أن صيام شهر رمضان مدرسة تربوية إيمانية على الصبر بجميع أنواعه لأن الصبر أنواع ثلاثة صبر على طاعة الله عز وجل وصبر عن معصيته سبحانه وتعالى وصبر على اقداره عز وجل المؤلمه وجميع هذه الانواع العظيمه للصبر تجتمع للصائم في طاعته لله وتقربه اليه سبحانه وتعالى وبعده عن ما يسخط الله واقباله على الخير وطاعته جل لله جل وعلا في عبادته وذكره لله فهذا كله من تحقيق الصبر بانواعه الذي يجتمع للمسلم الجاد في هذا الشهر المبارك العظيم. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensifati bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan dengan syahrul sabar, yaitu bulan kesabaran, bulan yang penuh kesabaran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu syahri sabar wa thalathatu ayyamin min kulli syahr siyamu dahr." Kata Nabi SAW berpuasa di bulan penuh kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Dan juga tiga hari setiap bulan merupakan puasa selama-lamanya. ya Puasa apa namanya dahar setahun penuh. Dan tidak kita ragukan lagi bahwasanya ya bulan Ramadan adalah bulan penuh kesabaran. Dan bulan Ramadan merupakan madrasah yang merupakan pesantren imaniyah tarbawiyah yang mendidik keimanan kaum muslimin, yang menterbiah keimanan kaum muslimin dengan penuh kesabaran. Seorang di bulan Ramadan harus bersabar dengan tiga model kesabaran. Kita tahu bahwasanya sabar itu ada tiga macam. Ya sabar ala taatillah, sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hal itu juga butuh kesabaran. Wa sabar an ma'siyatillah dan juga sabar agar berhenti dari kemaksiatan karena berhenti dari kemaksiatan juga butuh kesabaran dan as-sabr ala aqdarillah dan sabar akan keputusan Allah Subhanahu wa taala atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Tiga model kesabaran ini terkumpulkan bagi seorang muslim. Tiga model kesabaran ini terkumpulkan dalam jiwa seorang muslim tatkala dia melakukan puasa di bulan Ramadan. Dia bersabar di bulan Ramadan untuk senantiasa taat kepada Allah, sabar untuk menjalankan puasa, sabar untuk uh, salat di malam hari, sabar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian juga apa? Dia bersabar untuk menghindarkan dirinya dan menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Di bulan Ramadan mungkin ada maksiat di hadapan dia, banyak godaan di hadapan dia, namun dia menyabarkan dirinya untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan tersebut dan dia bersabar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia telah mewujudkan kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh modelnya yaitu sabar untuk taat kepada Allah dan sabar untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan dan sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. ولحديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى صلة في ذكر بعض العبر والدروس في هذا الشهر المبارك تهيئة للنفوس واستعدادا لاستقباله باحسن حال راجينا من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا اجمعين لبلوغ هذا الشهر الكريم وان يوفقنا فيه لسديد الاقوال وصالح الاعمال وان يجنبنا الزلل وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita ini masih ada kelanjutannya dan insyaallah Syekh akan menyampaikan faedah-faedah dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Tentunya hal ini sangat penting agar kita bisa benar-benar mempersiapkan jiwa kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh kesucian ini dan agar kita bisa dalam kondisi yang sebaik-baiknya sehingga bisa memenuhi bulan ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci bulan suci ini dan agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita agar bisa meluruskan segala perkataan kita dan agar memudahkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh dan menjauhkan kita dari kesalahan dan dosa-dosa dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Eh, dosa-dosa kedua orang tua kita dan juga dosa-dosa guru-guru kita. Demikianlah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang bisa disampaikan oleh beliau selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilakan. Naam, jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhil muhadharah an-nafi'ah. Selanjutnya ikhwatal Islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan hari ini kami berikan kesempatan di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon yang sudah masuk terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Dari Jati Asih, Ibu Mardiati. Eh, mau bertanya Ustadz, tadi kalau nggak salah dengar katanya setiap malam uh, ada manusia-manusia yang dikeluarkan dari neraka. Eh, apa saya mau bertanya apakah saat ini neraka sudah ada penghuninya? Yang nomor dua, selama ini taraweh taraweh itu eh, istilahnya sholat sholatul lail sesat ya. Kalau nggak salah dengar, eh, kalau nggak salah ini paling banyak Rasulullah melakukan 11 rakaat. Tetapi di masjid-masjid banyak yang melakukan sampai 23 rakaat, ada yang 36 rakaat Bagaimana uh, hadisnya? Terima kasih Ibu, cukup jazakillah khair untuk Ibu. Silakan Ustaz. Iya. أولا إيه سأل لكن سؤالين بس الأول يقول ولله اتقاء من النيران أنا ترجمت في الترجمة كتبت قلت كتب الله يعني أناسا يعني يعني ناجون من النار لكن هي فهمت هي هي تقول هل يوجد أناس في في النار الآن ثم في في في رمضان يخرجون من من النار يعني هو يفهم أه ثم سؤال ثاني أن عدد صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعني يكون أكثر من صلاته لا يكون أكثر من 11 ركعة لكن رأينا الناس يصلون 20 و 23 و 36 جواب السؤال الأول أن لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار ليس معنى ذلك أنه في أناس موجودون الآن ويخرجون وإنما المقصود الناس الذين الآن هم أحياء يعتقون من النار بحيث آه، يكتب آه، عتقهم من النار فلا يكونون يوم القيامة من أهلها ويكتب لهم آه، النجاة منها والسلامة من دخولها والنبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وغيره ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة لكنه صح عنه في الحديث أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيتم آه، الصبح فأوتروا بواحدة وهذا يدل على أن الإنسان لو زاد على هذا العدد لا حرج عليه في ذلك لأن صلاة الليل مثنى مثنى Eh, adapun pertanyaan pertama, Syekh menjelaskan bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi itaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, ada orang-orang dibebaskan dari api neraka setiap malam bulan Ramadan. Maksudnya bukan maksudnya bukan ada orang-orang yang sedang diazab sekarang dan di api neraka kemudian dibebaskan tatkala bulan Ramadhan Bukan maksudnya demikian, tapi maksudnya hal ini berlaku bagi orang-orang yang menemui bulan Ramadhan seperti kita ini ya. Kalau uh, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencatat dari orang-orang yang hidup sekarang ini bahwasanya mereka akan dibebaskan dari api neraka pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya, kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan berharap bahwasanya kita termasuk yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari api neraka sehingga tatkala datang hari kiamat kita terbebaskan dari api neraka. Itu maksud dari eh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Adapun pertanyaan kedua tentang eh, jumlah bilangan salat eh, tarawih, Syekh menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka yazid fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ya bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan juga selain bulan Ramadan ala ihda asyarat rakaat tidak pernah lebih dari 11 rakaat itu salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan Nabi akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak uh, menghalangi dan tidak melarang salat untuk lebih daripada itu dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda salatul laili masna masna wa idza khashiya ahadukum subha yutir wahidatan falyusalli wahidatan tutiru ma qad Kata Nabi SAW alaihi wasallam bahwasanya salat malam itu dua rakaat dua rakaat ya. Terus dua rakaat dua rakaat dua rakaat sampai subuh. Mau berapa rakaat juga silakan yang penting dua rakaat dua rakaat dua rakaat dua rakaat sampai subuh dan kalau seorang dari kalian takut uh, kedahuluan subuh kedahuluan fajar, maka hendaknya falyusolli wahidatan, maka dia sholat satu rakaat sebagai penutup, sebagai witir. Ini dalil bahwasanya uh, seorang boleh sholat lebih daripada 11 rakaat. Nah, jazakallah khairan ya Syekh wa hasanallahu ilaikum. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali ada Bapak Fani di Mampang, Jakarta. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Syekh. Uh, saya mau bertanya bahwa untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan insya Allah saya ingin bertanya apakah kita boleh mengharapkan apa misalnya tentang kebaikan di dunia pada saat kita melakukan ibadah di bulan Ramadan apakah itu termasuk kita tidak ikhlas jazakallahu khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khairan untuk Pak Fani سوق مبارك لتجارة الرابحة في الدار الآخرة في الدار الآخرة وذلك بالاكثار من الاعمال الصالحات وتلاوه القران وذكر الله عز وجل والصيام والقيام وغير ذلك ولا مانع ان الانسان مثلا يبيع ويشتري ويتاجر ويكتسب رزقا في هذا الشهر آه، ولا يؤثر هذا على صيامه ولا على قيامه لكن رمضان هو فرصة مباركة للتزود للآخرة وكان بعض السلف إذا دخل رمضان قال إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن منبها إلى أنه وقت مبارك للتزود للدار الآخرة Saya menjelaskan bahwasanya Ramadan merupakan pasar yang penuh barokah. Pasar dilaksanakan perdagangan yang penuh barokah, yaitu perdagangan akhirat. perdagangan yang akan mendatangkan banyak keuntungan di akhirat kelak. Tentunya dengan banyak membaca Al-Qur'an ya, dengan e, berpuasa, kemudian dengan sholat malam, itulah yang akan mendatangkan keuntungan yang banyak bagi seorang di akhirat kelak. Oleh karenanya, Ramadan merupakan kesempatan emas bagi kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menjelaskan bahwasanya tidak mengapa seorang di bulan Ramadan mencari rezeki, ya, bekerja, mengharapkan dunia tidak jadi masalah dan ini tidak akan mempengaruhi puasanya dan sholat malamnya yang penting dia tetap puasa dan juga tetap sholat malam dan juga tetap uh, baca Al-Quran dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sebagian salaf mereka mewasiatkan kepada kita untuk banyak-banyak beramal di bulan Ramadan di antara mereka ada yang berkata inna huwa itu amut ta'am wa tilawatul Quran bahwasanya bulan Ramadan adalah memberi makan kepada uh, orang yang membutuhkan dan juga untuk membaca Al-Quran. Mengingatkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan amal soleh dengan banyak bersedekah dan juga membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat dari penelpon kembali ada uh, Akhi Ibnu Muhammad di Jakarta. Silakan Akhi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Uh, Anda mau bertanya, rugikah seseorang itu amalannya itu tidak melakukan amalan sunnah uh, di bulan Ramadan sebagaimana dia tidak uh, uh, tidak lakukan di bulan-bulan lain seperti itu Nah, dengan berdalih uh, bahwa hukum apa amalan sunat itu yang ini apa beristilah hukum fikih gitu rugikah dia seseorang itu tidak melakukan menambah amalan amalan sunnah di bulan Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh هل يقال أن الرجل قد خسر إذا ما زاد عمله بسنن يعني في, في رمضان حيث أنه اكتفى بالأعمال في غير رمضان وهو يستمر على ذلك حتى في رمضان هل يقال أنه خسر حيث أنه لم يزيد عمله بسنن آه، الخاصة في رمضان أنه إيش؟ خسر لأنه هو كان يعني لأنه كان يأتات على عمل معين في رمضان في غير رمضان ثم لا يزيد على على هذا في رمضان هذا يقال أنه خسر لأن السنة يعني تألف الخير وتركه لا بأس الخاسر في رمضان من أدرك رمضان ولم يغفر ولم يغفر له بحيث يكون آه، آه، باقي في ذنوبه على ذنوبه وآثامه وأخطائه فلم آه، يتغير توبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آه، رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له فهذا خاسر ولا شك وأما الذي يعني آه، لا ينشط للمستحبات فإنه يفوته أجرها يفوته أجرها وثوابها ومن عملها آه، ربح آه، ربحا أعظم منه وفاز بثواب أكثر منه وفوت على نفسه هذه الخيرات العظيمة التي هو بحاجة آه، إليها وإلى ثوابها وأجرها ولا يخفى ما في آه، الرغائب والمستحبات من فضائل وثمار وآثار مباركة على العبد في دنياه وأخراه Syekh menjelaskan bahwasanya orang yang merugi di bulan Ramadan Siapa dia? Yaitu orang yang mendapati bulan Ramadhan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia tetap berada di atas kemaksiatan, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisinya tidak berubah padahal Allah telah mengkondisikan bulan Ramadhan dengan penuh Barokah di mana setan-setan dibelenggu dan ada yang menyeru untuk melakukan kebaikan namun dia tidak terkondisikan tetap di atas kemaksiatannya dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti inilah yang disebut dengan orang yang merugi di bulan Ramadan. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rogima anfim ri'in" yaitu adraka Ramadan thumman salah walam yughfar lahu. Ya bahwasanya celaka orang yang mendapati bulan Ramadan Kemudian bulan Ramadan tersebut telah pergi namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda bahwa bahwasanya bulan Ramadan merupakan kesempatan emas agar seorang bisa diampuni dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun seorang yang kemudian tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, ya dia tidak menambah ya sebagaimana Nabi SAW semangat dalam menambah amalan-amalan di bulan Ramadhan. namun dia tidak dia cukup dengan hal-hal yang wajib dan tidak menambah amalan-amalan sunnah di bulan Ramadhan. maka kita katakan orang ini telah uh, terluputkan darinya kebaikan yang sangat banyak ya banyak kebaikan dia tidak dapatkan di bulan Ramadhan ini dan banyak keuntungan yang harusnya bisa dia dapatkan di bulan Ramadhan ini namun dia tidak peroleh keuntungan-keuntungan yang banyak tadi dan padahal kita ketahui bahwasanya setiap muslim kita ketahui bersama setiap muslim sangat butuh kepada kebaikan-kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak, berkah yang sangat banyak, sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Dan keberkahan yang banyak tersebut dan kebaikan yang banyak tersebut yang dibagi-bagikan di bulan Ramadan tentunya akan memberikan pengaruh dalam jiwa seseorang, dalam perilakunya baik di dunia dan kemudian kelak di akhirat ya. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang bertanya, Ya Syekh Barakallahu Fikum mengenai satu hadis yang menyebutkan doa dari malaikat Jibril menjelang Ramadan yang artinya Ya Allah tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki Ramadan mereka belum memohon maaf kepada kedua orang tuanya, kemudian bermaaf-maafan antara suami istri dan bermaaf-maafan antara eh, orang-orang uh, sekitarnya. Kemudian Rasulullah mengamini sebanyak tiga kali. Apakah derajat hadis atau doa seperti ini sahih eh, dan ada kewajiban dan anjuran bagi kita untuk memohon uh, maaf sebelum memasuki bulan Ramadan. Jazakallah heran atas jawaban Syekh. فعلا يقول أنا سمعت يعني في حديث يعني مشتهر بين الخطباء آه، يقولون آه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يدعو آه، يقول اللهم لا تبالي بصيام أمتي الذين لم لم يطلب يعني عفوا من والديهم والديهم وكذلك بين الناس حولهم وكذلك بين الزوج وزوجه لا يستسمح بعضهم بعضا مثل هؤلاء يا الله لا تبالي بصيامهم هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث غير صحيح والأحاديث التي في فضائل رمضان آه، الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام جمعت في آه، كتب آه، الفضائل وبين صحتها وثبوتها عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث من كلام القصاص وليس من كلام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكثيرا ما تنسب كثير من احاديث القصاص في بعض المجالس مجالس العوام الى النبي صلوات الله وسلامه عليه ونسبتها له صلى الله عليه وسلم لا تصح. وبهذا نكتفي والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Syekh menjelaskan bahwasanya hadis ini hadis yang tidak sahih ya. Ketahuilah para pendengar radio Roj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan bulan Ramadan dan kekhususan bulan Ramadan itu telah dikumpulkan oleh para ulama. Kita bisa baca di kitab-kitab fadail yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan Dan para ulama juga telah menjelaskan akan derajat hadis-hadis tersebut. Ya, ya menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadhan. Adapun hadis yang tadi ditanyakan, maka hadis ini bukanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ini adalah pembicaraan al-qusas yaitu para tukang cerita. Ya. Bukan dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh mengingatkan betapa banyak hadis-hadis atau pembicaraan-pembicaraan, perkataan-perkataan tukang cerita yang disampaikan di majelis-majelis orang awam akhirnya dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena saya mengingatkan hadis ini bukanlah hadis yang sabit dan bukan hadis yang valid dan bukan hadis yang sahih. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, kita telah sampai pada penghujung halaqah pengajian kita pada malam hari ini di tanah air Indonesia dan semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.